Pertanyaannya ini langsung-langsung ini. Ya apa ini? Dijawab atau tidak ini? Yang serba langsung-langsung ini. Hah? Izin dulu sama panitia. Ya apa ya kan? Langsung-langsung ini. Langsung nyebut fulan, fulan ini. Hah? oke Hah? Apa lampunya terang? <laughs> Masya Allah Taib Siapakah Syekh Anis Tahir? Langsung nih ya Sak jenengnya ya Anis Tahir Syekh Anis Tahir Naam Dia orang Saudi Kelahiran Indonesia Mualad Tapi dia Saudi dia doktor, sudah sudah, sudah doktor di e, Saudi ya sana. Punya beberapa karya tulis terkait dengan bab hadis. Saya sempat melihatnya ketika saya di Damaj, di Yaman dulu itu. Saya masuk perpustakaan lagi bongkar buat Ajib. Tertulis ah, Anis Al-Indonesia. Ajib, Indonesia. Hah? Orang Indonesia punya ini. Saya tanyakan ternyata orang Saudi. Ya? Anis Tahir ini eh, yang biasa didekati, didomplengi oleh grupnya Rojaiyun. Nah, grupnya Rojaiyun. Barakallahu fikum. Paham ya, ya? Kalau ke sini di kalangan Rojaiyin. Tahu Rojaiyun? Hah? Tahu Rojaiyun? Roja, roja, roja. Nah. <laughs> Naam, barakallahu fikum. Sehingga bukan di kalangan salafi. Kalau secara usia ya sudah tua, sudah doktor. Akhirnya. Gitu ya, iya, jauh di atasnya kita orang. Tapi yang namanya uh, al-haq disampaikan. Yang dibahas bukan sisi tuanya atau doktornya, tapi yang dibahas terkait dengan manhajiahnya. Manhajnya nggak bagus para itu. Ini yang paling banyak tahu para ustadz yang yang e, lulusan dari sana para kelas itu. Wallahu taala alam bisawab. Hmm. Bolehkah anak orang awam bersekolah di mahat-mahat salafiyin? Ya tergantung kebijakan pesantren tergantung kebijakan pesantren. Secara prinsip para kalafikum, lah lahan dakwah. Awamunas itu lahan-lahan dakwah. Kalau bukan kita yang mendakwai, mereka akan didakwai oleh ahlul bid'ah, didakwai oleh hizbi. Paham tuh? Awamunas. Maka mereka bisa dimasukkan di pondok-pondok ahlus sunnah salafiyin, tapi dengan syarat mereka harus sesuai dengan aturan pesantren. Bukan pesantren menyesuaikan kemauan mereka. Dipahami misalnya ya? Al-Nusalah. Kita punya program begini, begini, begini, begini, begini, dan begini. Memasuk Al-Nusalah. Nah kemudian pesantren dalam rangka untuk oh, mengakomodir anak-anak orang-orang awam menyesuaikan gaya mereka. Uh, ya ditekuk-tekuk sedikitlah manhajiahnya atau akidahnya supaya bisa selaras dengan awamul muslimin. <laughs> Itu namanya tamyi. Adalah ya juz. Paham belum? Tahu bedanya? Ah, ah. Jadi kalau sesuai dengan konsepnya kita, prinsipnya kita, programnya kita, al masalah Yang kedua, selama tidak menimbulkan uh, apa namanya uh, fitnah tengah-tengah anak-anak kita mereka yang namanya awamunas terkadang membawa sesuatu dari rumahnya. yang yang mereka yang membawa sesuatu. Nah, dikarenakan mereka lingkungannya awamul muslimin. Beda dengan orang yang memiliki ilmu. Sehingga apalagi kalau programnya antum program setengah hari yang bukan di diasramakan. Mereka pulang balik lagi, pulang balik lagi. Ini diawasi. Ketika mereka selalu membawa sesuatu dari rumahnya ini, yang bisa membahayakan anak-anak uh, apa namanya didik kita ya jangan. Makanya harus ketat sesuai dengan aturan pesantren. Barakallahu fikum. Wallahu taala lamu bissawab. Pertanyaan yang bagus bukan seperti itu. Apakah boleh anak-anaknya hizbiyin dimasukkan di pondok-pondok salafiyin? Nah, itu cocok. Nah, gitu ya. Lah awamun nas lahan dakwah ya kon. Siapa lagi yang mendakwa mereka kalau bukan kita? Nah, Sekarang bukan begitu. Dari kalangan hizbiyin memondokkan anaknya di tempatnya kita. Ajib ya kon. Tapi nya terjadi Terjadi. Ya mungkin di sebuah tempat eh, program-program kita salafiyin itu bagus, rapi, tertata, profesional, bagus hasilnya ya kon. Mereka tidak bisa. Mereka maunya anaknya ditaruh tempatnya kita supaya bagus pendidikannya gitu ya. Pertanyaannya, diterima apa enggak? Hmm? Al-jawab, jawabannya barakallahu Ini kembali kepada pembahasan al amrun min fitnah. Membikin fitnah atau tidak? Kalau kehadiran anak-anak hizbiyin Taib anak-anaknya munharifin yang menyimpang tadi menimbulkan polemik di kalangan para ikhwah. Gara-gara dia. Jangan. Tahu polemik ya, datang. Lu, ada yang komen, "Lu, kok ada anaknya fulan? Taruh sini." Ada yang kata, tidak apa-apa ya, Wah, apa itu? Wah, wah, wah, repot dengan para ikhwah repot sendiri. Memunculkan keributan di kalangan para ikhwah kita gara-gara anak ini. Ya jangan mengobankan para ikhwah. Jangan mengorbankan para ikhwah. Sudah, ini anak afwan. Ah, gak diterima. Untuk menyatukan kalimatnya salafi. Paham ya? Datangnya dia membuat polemik. Jangan. Paham ya, ikhwan ya? Tetapi kalau tidak, kalau tidak memunculkan polemik, para ikhwah paham dan tahu sama-sama punya misi yang sama, itulah dakwah yang menyimpang bapaknya. Yang menyimpang bapaknya, yang hizbi bapaknya. Yang munharif bapaknya. Anaknya belum. Didik anaknya. Kalau bukan bapaknya yang terselamatkan, yo ya anaknya. Paham ya, ya? Ingat selama tidak menimbulkan polemik. Ini teori namanya ya kan. Namanya teori. Secara praktis, secara realnya barakallahu fikum pasti memunculkan polemik. <laughs> gitu ya. Dari pengalaman yang ada, di beberapa tempat itu memunculkan polemik. Sehingga Afwan jangan. Afwan tidak bisa. Antum sudah punya banyak program ala ala keikum. Hmm? Khalas. Barakallahu fikum. Ini bukan namanya eksklusif, tidak. Tapi berupaya supaya pendidikan kita, tarbiyah kita bagus di atas sunnah, jangan terganggu oleh apapun. Barakallahu fikum. Faham insyaallah ya? Hmm. Apa hukumnya bermutalawin dalam berteman? Waduh, ini harus dicek dulu nih. Apa yang antum maukan dengan mutalawin dalam persahabatan ini? Hah? Nah, hari ini sama si Fulan. Nah, besok sama si Alan. Sekarang sahib. Besok nggak sahib. Mungkin begitu ya? Yang antum maukan? Dicek dulu apa yang antum maukan dengan talawul dalam bahasa Indonesia. Kalau yang antum maukan itu adalah selektif di dalam mencari teman. Yang dipilih sahabat-sahabat karib kita, orang-orang dekat kita, orang-orang betul-betul lurus manhajnya. Dari seleksi tadi itu akhirnya ya tersaring. Dulu sahib karib, ini sahib kita lama sudah ini, zaman dari mulai kecil bahkan Sohib kita Masya Allah baku Ternyata di Masa-masa dewasa Yang ini hizbi, yang ini sunni Upaya nasihat sudah Mendekati sudah Namanya sohib Didekati, dinasihati Masya Allah bagus Sohib dulu Sekarang kita bisa jalan Anak kesini Ini terserah Uh, kayak gitu Ya wis Akhirnya tersaring yang ini tidak mungkin dijadikan sahib karib. Dulu sahib karib, sekarang tidak. Itu bukan talawun. Itu prinsip. Dikarenakan sebab perpisahan antum dengan dia karena masalah manhaji. Paham ya, Baru dikatakan talawun kalau terbalik. Dulu ah, antum tidak pernah kenal sama si fulan atau kenal tapi gak pernah sahabat sama si fulan. Lo kenapa? Kamu sendiri yang mengatakan ini orang gak beres. Ada syubhat, fatan, maftun, ila akhir. Wah, kamu sendiri yang berbicara panjang tentang, tentang si fulan. namun mungkin saya sama sama, sama dia. Sekarang tahu-tahu dirangkul. Dirangkul lagi. Ah, ada sahib karib, ada akhuna, ta'awun dakwah, ah, ngisi bareng, ada segala macamnya. Dulu begini, Ajib, kok bisa ya? Karena apa itu? Ternyata bukan dikarenakan masalah prinsip yang mendasar yang dia berubah kepada sunnah, ini kepada sunnah. Enggak, ada ala halnya Mas dalam keadaan dia, masih pada penyimpangannya, pada syubhatnya, pada fitnahnya. Yang ini kok bisa merangkul dia ya? Ternyata ada masalah duniawiyah dia akhirnya bersahabat karet dengan si fulan yang dulu dia dikatakan hizbi atau dikatakan fatam dan segala macamnya. Hadza mutalawin. Ini yang namanya talawun. Orang ini namanya mutalawin. Dulu kamu hantam, kamu sikat dia. Sekarang kamu rangkul dia. Allahul musta'an. Ada mutalawin. Jadi yang namanya talawun itu ya ikhwan, sebuah sifat yang tercela. Talawun itu secara global adalah at-taghayyur al-manhaji indal fitanul hawadith. Terjadinya perubahan manhaj ketika ada fitnah dan peristiwa. Talawun. Kalau orang yang dulunya jelek jadi baik, itu namanya taubat. Bukan namanya talawun, tapi namanya taubat. Jadi pahami? Pahami ya, ya? Naam, barakallahu fikum. Tapi kalau kemudian eh, akrab-akraban biasa gitu, awalnya jalan sama sufulan terus akrab, ke mana-mana sama dia terus, masya Allah. Sudah, nyatanya ada ada uzur sama siapa lagi nih? Hah? Sama sama si bulan si Alan akrab sama dia terus jalannya. Semuanya halus sunnah, nggak ada masalah. Itu bukan namanya talawun dalam berteman. Sehingga tolong diluruskan dulu makna talawun dalam bab ini barakallahu Naam, tolong dikisahkan tentang penyimpangan Hasan bin Saleh. Bin siapa ini? Hah? Siapa ya Hasan bin Saleh ini ya? Hah? Ada nggak ini marga bin Saleh ini? <laughs> Bingung ini. Siapa ini bin Saleh? Nah, ya, ini adalah Hasan bin Saleh bin Hai. Nah, nah, dulu dulu termasuk rawi-rawi hadis yang terdahulu. Tapi ikhwan, Al-Hasan bin Saleh bin Hai dalam tarjamahnya, dalam biografi beliau, dia ini dulunya seorang alim besar pada masanya. Termasuk perawi-perawi hadisnya Rasul. Termasuk rawi yang thiqah, yang terpercaya, dipuji oleh ulama besar pada masanya. Dipuji oleh Waki Ibn Jarrah, Abu Zur'ah, Abu Hatim, Imam Ahmad, dan yang lain-lainnya Para ulama-ulama pada masanya memuji beliau. Alim besar pada masanya. Ahli hadis besar pada pada masanya. Rawi yang thiqah pada masanya. Satu. Dulu beliau ini seorang abid. Betul-betul ahli ibadah. Rajin giat amal solehnya. Sampai, digambar, sampai digambarkan oleh sebagian ulama kita kalau seandainya diminta dia menambahi menambahi kuantitas ibadahnya nggak punya tempat nggak punya tempat artinya full sudah buat tambahi lagi dia nggak bisa lagi udah full udah full ibadahnya Hah? artinya apa betul-betul orang yang sangat giat dalam beramal orang yang abid dikenal sebagai ahli ibadah dikenal ya kan bayangkan wah ahli ibadah alim besar pada masanya ahli hadis besar pada masanya. Dipuji oleh para ulama sunnah pada masanya. Tetapi ini semuanya berubah drastis 180 derajat. Para ulama yang dulunya memuji beliau, menyanjung beliau, menyatakan beliau alim besar pada masanya, ahli ibadah, rawi yang terpercaya, berubah. Ulama-ulama tadi langsung mentahdir dia. Mentahdir dia. Memboikot dia. Melarang muslimin untuk majelis dinginnya. Direndahkan dia. Dihinakan dia. Dicela dia. Bayangkan. Ada apa ini? Ada apa ya? Disebutkan dalam tarjamanya ternyata dia ini yara jawazal khuruj al hukam. Ternyata dia punya pendapat bolehnya memberontak penguasa. Semata-mata pendapat. Semata-mata pendapat punya pendapat bolehnya memberontak penguasa. Orangnya tidak pernah demo. Orangnya tidak pernah memberontak Orangnya tidak pernah provokasi. Semata-mata punya pendapat. Boleh memberontak penguasa. Langsung berubah sikapnya para ulama salaf. Kok sesadis itu ya? Barangkali begitu antum kalau apa namanya komentari. Masya Allah, ulama dibegitukan. Ahli hadis dibegitukan. Memang antum ini mutasyadid. Memang antum ini ahli tahdir. Memang antum ini pemecah belah umat. Ulama digitukan, apalagi yang bukan ulama. Gitu. Mungkin begitu kira-kira ucapannya ahlu tamyi. Ha? Ucapannya para mumayyin para mukhadzilin ya. Ha? Yang anti-anti manhajiyah tapi gak paham manhaj. Antum harus paham. Kenapa ulama sampai seperti itu? Pendapat yang menyatakan bolehnya memberontak penguasa itu pendapatnya khawarij itu Itu bukan semata-mata pendapat, itu namanya bolehlah Kesesatan khawarij yang paling inti itu ini. Bolehnya memberontak penguasa. Yang kedua. Ini seorang alim besar. Bukan semata-mata pendapat beliau selesai. Tapi pendapat seorang alim besar yang pasti akan diikuti banyak umat efeknya dahsyat gitu ya. Kalau dibiarkan. Paham tuh? Ini semuanya akan membawa sekian banyak orang dengan mudah untuk memberontak penguasanya. Kenapa? Pendapatnya Hasan bin Saleh. Memberontak pendapatnya Hasan bin Saleh, alim besar. Besar fitnahnya ya, kawan. Dikarenakan efeknya begitu mengerikan, para ulama langsung berubah sikap dan berhasil. Nah, itu namanya obat yang manjur, berhasil. Sehingga umat tidak menoleh sedikit pun pendapatnya Hasan tadi. Yang dulunya dimuliakan, direndahkan oleh umat. Dikarenakan pemahaman tadi. Kamu harus tahu betul bagaimana cara berpikir yang begitu panjang dari kalangan para ulama salaf. Tidak sembarangan. Nah, kalau alafumikum yang punya pendapat semacam itu orang-orang awam biasa, ha? yang biasa Eh, nyangkul di sawah, walau yang, yang biasa ngayu becak atau yang biasa nggak ngapa-ngapain. Nggak ada efek. Dia mau bengak-bengok, oh, weh boleh boleh penguasa. Nggak ada nggak ada, efek. Kenapa? Awam munas. Paham tuh? Lah ini alim besar pada masanya punya pendapat semacam ini. Mengerikan ya, ikhwan. Ini menunjukkan ya, ikhwan, pemahaman khawarij di pandangan para ulama salaf termasuk kebid'ahan yang fatal. Sebab akan bisa menghancurkan sebuah bangsa dan negara. Paham dong? Faedah yang lain yang, yang bisa kita ambil dari sini adalah seseorang yang dulunya dikenal sebagai sunni, bahkan alim sunni, bahkan termasuk ulama kibar sunni. Kurang? Tambah lagi. Ulama kibar sunni. Kalau dia jatuh dalam sebuah kebid'ahan yang fatal, bid'ah besar yang fatal yang semisal beliau nggak mungkin dikasih uzur maka langsung dikatakan mubtadi langsung dikatakan hada mubtadi tidak ada keharusan menasihati atau iqamatul hujjah atau yang lain-lainnya itu perbuatan salaf paham ya kok langsung lihat ini bukan orang awam ini orang alim bukan semata-mata alim termasuk ulama kibar. Orang pencari ilmu yang masih pemula paham ini bukan pemahaman salaf. Ini pemahaman khawarij. Nah, ya? nah, tapi gitu ya. Antara ketika mondok diajari usul itiqat ahlu sunnah, prinsip-prinsip akidah ahlu sunnah diajari ha? bahaya khawarij. Kan begitu. Dijelaskan, awas, pemahaman khawarij adalah anti pemerintah. Kan begitu ya. Dikatakan khawarij karena apa Evan? Memberontak pemerintah. Itu maklumat yang diketahui sigaru tolabah. Tolabah, tolabah santri-santri yang masih pemula. Keif seorang alim besar pada masanya punya pendapat seperti itu. Iya, itu menunjukkan penyimpangan yang sangat dalam. Langsung dikatakan mubtadi. Paham Evan? Itu kaidah muhim yang disebutkan oleh Syekh Al-Allamah Asy-Syaikh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah dimasukkan dalam Majmu' Kutub Warasail wa Fatawa Syekh Rabi' dalam uh, pembahasan di jilid yang ke-14 pembahasan bab takfir bab tentang peng, meng, mengkafirkan orang lain disebutkan tanya jawab di, di antaranya iya, masalah ini orang itu bisa langsung difonis sebagai mubtadi di antaranya atau bahasa yang tepat orang-orang yang terjatuh dalam kebid'ahan itu macam-macam di antaranya poin pertama yang semacam ini ketika dia jatuh di dalam kebid'ahan yang fatal yang sangat besar yang semisal itu gak ada udur bagi dia seperti pemahaman khawarij pemahaman rafidah pemahaman jahmiyah meyakini Quran dalam makhluk mengingkari Allah dilihat di hari, di hari kiamat nanti ini semuanya fatal siapa saja yang jatuh padanya maka dikatakan mubtadi dan tidak ada yang namanya uh, keharusan untuk menasihati fatal apalagi orang yang dikatakan alim sebelumnya. Paham ya, kawan? Paham tuh? Paham enggak ini? Tambahi lagi apa enggak ini? Tambahi lagi, dikit lagi. Bukan ke, keter, keterusan jawaban tadi. Tambah lagi enggak? Itulah zaman dahulu ah. Nah, zaman sekarang mau mau mau, mau praktek. <laughs> Saya katakan itu sebabnya kenapa para masyaikhna khususnya Asyik Ubaid Al-Jabiri hafizahullah menfonis Muhammad Al-Imam mubtadi Umbal. Afan ini yang yang pernah belajar sama beliaunya jangan tersinggung. eh? <laughs> Itu kenapa para masyayikh begitu keras pengingkarannya dan Asyik Ubaid Al-Jabiri menfonis dia sebagai mubtadi Umbal Di samping penyimpangan-penyimpangan yang lain. Sebab ta'ayus yang dia buat bersama dengan Rafiullah bukan karena keterpaksaan. Sama sekali bukan. Dan terbukti sampai sekarang ini. Loyalnya sangat tinggi pada Rafidah. Itu penyimpangan yang sangat fatal. Meyakini uh, sunnah dengan Rafidah, Tuhannya sama, akidahnya sama, Qurannya sama, nabinya sama, semuanya sama. Fatal. Dan semisal dia nggak dikasih udur, bukan orang awam, syekh besar di dari masa Yaman kala itu. Mithluhu la yu'dhar. Makanya jangan heran langsung dikatakan ada mubtadi umbo begitu. Itu contoh salaf di masa ini. Mendengar Irfan? Ilmiah. Nah, ya nggak paham mesti begitu. Tuh kan korban berikutnya. Ah, korban berikutnya. Ah, dulu Ali Hasan, sekarang Al Imam. Siapa lagi nanti? Kau berikutnya. Ini mumayyi mukhadzil la yafhamul manhaj. Tidak paham prinsip manhajnya salaf. Tidak pantas ngaku sebagai salafi. Apalagi sebagai da'i salafi. Anda mah ya paham. Barakallahu fikum. Gitu ya, kawan ya. Faham tuh? Paham dah ini? Ah, Apa yang kau tahu dalam? Ya. Allah Ta'ala alam bisawab. Mm-hmm. <clears throat> sampai jam berapa? <clears throat> Harus dikasih batasan dulu ya Ikhwan. Sampai jam berapa? Antum bertahan sampai jam berapa? Le. Anak khawatir nanti ada yang gerutu. Suwe ini usate. Hmm. Serap praket ya. Eh? <laughs> Masya Allah. Pertanyaan yang serupa atau yang lain? <clears throat> hmm? Yang serupa atau yang lain? Ini kan macam-macam ini. Ada yang e, mirip kayak tadi, ada yang lain-lain ini. Hah? Oh gitu, masya Allah ya nih. <laughs> Masya Allah. <laughs> nah, ya, Hmm, itu cara supaya antum nggak ngantuk. Eh, cara supaya antum terbawa suasana sama saya. Nah, ya, dipancing, pancing, pancing reaksi akhirnya kan. Eh, Tadi yang ngantuk-ngantuk gini lagi akhirnya. Ada apa ini? Gitu. Hmm, Bagaimana sikap kita dalam bermuamalah dengan orang-orang yang terfitnah MLM? Tanya semisalnya. Apakah mereka masih mempunyai hak sebagai seorang muslim dalam hal memenuhi undangan, menengok orang sakit dan segala macam. Baik. Yang pertama antum harus tahu dahulu bagaimanakah kejelekan-kejelekan yang ada pada haula. Supaya tergambar pada antum siapa mereka ini. Tahu MLM ya? Mutalawin, la'ab, makir. Tahu ya? Masya Allah, saking saya tahu antum ya. Nah, <clears throat> Mereka ini barakallahu Kita bicara real sekarang ini. Taib. Tidak ada satu fitnah pun di dunia ini. Berarti skala internasional. Bukan cuma nasional. Tidak ada satu fitnah pun di dunia ini yang berkaitan tentang fitnah atau penyimpangan-penyimpangan manhajiyah penyimpangan-penyimpangan manhajiyah terutama dalam bab tamayyu' fil manhaj kelembean dalam perkara manhaj melainkan mereka ini di belakangnya tergambar tergambar ya, ikhwan fitnahnya al-imam yang di zaman kemarin Ayib yang begitu heboh para ulama ul kibar para masyayikh di sebuah tempat. Yang ini di tempat yang lain. Artinya menyimpang. Antum lihat. Yang di belakang al-imam orang-orang MLM. Semuanya. Bela mati-matian dan segala macamnya. Cuman mereka lebih licik daripada yang licik. Menggambarkan bahwasanya permasalahan itu hanya terjadi antara Muhammad al-Imam dengan Hanif bin Buraik. Paham tuh? Menggambarkan ini masalah terkait dengan Muhammad Al-Imam dengan Luqman Ba'abdu. Nah, Terantakan kita mengatakan demikian. Ini licik. Padahal masalahnya mendunia. Antara masyaikh, masyaikh kibar, ulama-ulama kibar pada masa ini yang bersikap dengan tegas terkait dengan dianya. Dan sudah jatuh vonis mubtadi untan. Yang di belakang alimam haula. Paham Ikhwan? Loh kok diem? Antum resapi itu, hayati itu. Bagaimana dahsyatnya fitnah mereka ini? Yang dihantam itu semua para masyaikh yang ulama kibar tidak langsung. Yang dihantam para masyaikh masyaikh kita dan para ustadznya kita. Padahal bukan terkait dengan haula, terkait dengan para ulama kibar. Contoh yang lain. Nah, antum yang minta ya. Ya, saya lanjutkan ini. Ya, Pak. Lanjut. Hah? Antum kenal yang namanya dokter dokter Zakir Siapa dia? Loh, ya manusia, ya muslim. Di atas sunnah atau tidak? <clears throat> Loh kok diem? Loh diem? Nah kan, nah ini malah ini. Terkait dokter Zakir Naik. Dia ini sudah disampaikan kepada Syekh Saleh Fauzan hafizahullah dan itu ada di YouTube tersebar langsung kalamnya Syekh Saleh Fauzan tentang statement-statement pernyataan-pernyataannya dia dan Syekh Saleh Fauzan menyatakan tentang dia hadza mulhid yulhid fi asma'illahi wa sifatih ini orang yang mulhid orang yang menyimpang dia menyimpang dalam perkara nama dan sifatnya Allah azza wajalla Ustaz Fauzan ya kan, ulama kibar termasuk ulama yang digandrungi MLM. Pengakuan saja itu ulama dunia, semua ahlu sunnah mencintai beliau. Dicomot oleh MLM. Antum tahu siapa di balik uh, yang membela Dr. Zakir Nakin ya kan? Kok diem? Mereka. Rajaiyun jelas. Tayyib, selain mereka haula MLM ini ya. Hampir semua mereka mengelulukan Zakir Naik, Oh, dilihat terus di YouTube-YouTube-nya itu. Lo kok tahu? <laughs> Ada yang lapor. Lo kok tahu? Ada yang ngasih tahu. Orang-orang yang begitu dekat dengan MLM ini dan bahkan merupakan termasuk MLM eh, yang bukan sebarang MLM. Gandrung dengan Dr. Zakir itu. Yang sudah dikatakan mulhid oleh Syekh Saleh Fauzan. Di belakang dia ada MLM. Demikian Evan, tidak ada satu fitnah pun di dunia ini, di dunia internasional yang terkait dengan perkara-perkara manhajiyah yang menunjukkan tamayyu' fil manhaj melainkan di belakang mereka ada amin-amin amitnya Yes. Barakallahu Mereka ini barakallahu fikum mampu membuat fitnah besar di tengah-tengah salafiyin. Membuat huru-hara, prahara, di tengah-tengah salafiyin sesuatu yang tidak pernah bisa dilakukan oleh hizbiyin oleh ashabul ahwa'i wal bidah belum bisa itu dahsyatnya itu fitnah sampai membawa-bawa semua ulama semua masyaikh mereka ini syiar rafidah nggak mampu nah, kata ikhwan ISIS khawat tidak mampu Sufiyah tidak mampu tidak ada yang mampu ya ikhwan. Yang bisa bisa membuat prahara di tengah-tengah salafiyin. Tidak ada yang mampu. Membawa-bawa para syekh ini, syekh ini terlibat, terlibat, terlibat. Akhirnya goyang, goyang. Jadi korban. Tidak ada yang mampu kecuali mereka ini ikhwan. Dulu sempat heboh fitnahnya Jamarto. Ya. Itu jadi kecil ketika mengetahui fitnahnya mereka ini lebih dahsyat daripada Jamarto. Allahul musta'an. Itu lo resapi dulu, gambarkan dulu ya ikhwan. Dalam bab ini. Allahul musta'an. Dan orang yang paling mereka benci adalah antum alusunati wal jamaah. Kebencian mereka kepada antum luar biasa. Sesuatu yang tidak pernah mungkin mereka lakukan pada jamaah tabligh, wala orang-orang ikhwanul muslimin, wala hizbut tahrir, wala yang lain-lainnya. Sama antum Uh, luar biasa. Uh. Cuma itu ya, La haula wala quwata illa billah. Paham tuh? Supaya antum tahu bagaimana kondisi mereka sekarang ini. Yes? Dan yang terakhir, mereka di belakangnya roja. Sudah bermesraan dengan roja iun. Sebagian mereka tampil di link-link rojak mereka. Ustaz Fulan, Ustaz Ulan, dan Alan menyambut dengan gembira dai-dai raja Hah? Yang paling terkenal Dr. MA, LC, Syafiq, Reza Basalam. Udah sambut di Makassar, di Aceh dan segala macamnya. Wah, soal wasalan ya. Khalas. Lahum wa wa fihim sudah khalas. ada huwa. Wis? Tergambar? Baik. Antum tanya sekarang ini, bagaimana muamalah dengan mereka? Bagaimana muamalah dengan mereka? Al-jawab fihi tafsil, dirinci ya ikhwan. Kalau yang dimaukan adalah muamalah dengan tokoh-tokohnya atau yang betul-betul muta'assibin, fanatik dengan mereka, tidak. Jangan. Jangan. Dalam pengalaman yang terjadi ya ikhwan akan muncul fitnah. para itu. Jangan. Sehingga nggak ada perlunya antum bisnis sama haula ha? Ah, dan semisalnya. Tidak perlu. Seringkalinya mesti diputer sama dia dibikin fitnah. Antum gak datang, dibikin fitnah. Antum datang, dibikin fitnah. Mereka sakit, antum jenguk, dibikin fitnah. Gak jenguk, dibikin fitnah. Itu mereka. Itu itu nyata. Nyata ya, Pak. Barakallahu Ini kalau yang tokoh-tokohnya atau yang muta'asibin dengan mereka jangan. Ataupun yang baru tidak mengerti uh, eh, haikat yang ada baru taklim ke mereka taklim kepada antum dan segala macamnya maka kedepankan upaya nasihat dinasihati antum e, beri wawasan kepada dia dengan cara yang bagus ketemu dia salam dia sakit kamu jenguk sambil antum dakwai dia dengan cara yang lembut dengan cara yang benar supaya kembali kepada pemahamannya salaf dan tidak tertipu dengan kondisi mereka tadi barakallahu Paham insyaallah ya? Nah, perlu penggambaran supaya jawabannya dibangun di atas perkara yang real yang nyata barakallahu itu. Nah, ya. Antum akan buktikan nanti ya, ikhwan. Datang ziarah ke mereka. Tujuannya ya seorang muslim, mereka bukan orang kafir. Muslim. Wah, muncul telah datang menziarahi kami fulan ibnu fulan ibnu fulan apalagi yang datang seorang ustaz seorang dai ustaz fulan ibnu fulan gini gini gini wah disambut sama mereka digambarkan tuh ini aja datang awal ini orang nggak mau datang ustaz fulan aja datang ini apa ini disikat yang lainnya itu ya, Allahul musta'an terjadi pada daurah-daurah mereka Ketika mereka mengadakan dauro mengadakan uh, dauro masyayikh, nyata itu. Nah, sebab saya diantara antara korbannya. Ya, waktu itu ya yang kita pandang syekhnya, bukan penyelenggaranya kan gitu ya. Nah, kita orang datang rombongan. Di belakang sudah nyepit sudah ya kan. Pas yang penting dengar syekhnya uh, ceramah. Ketahuan. Lu langsung dipanggil uh, didatangi. Ya Allah, masuk ke dalam, masuk ke dalam. Saya di sini aja. Ayo langsung diposting. Oh, yang hadir Ustaz Fulan, anak ah, masuk. Eh, Cepret. Itu digunakan apa? Digunakan untuk menghantam yang lainnya. Tuh lihat itu. Ustaz Ustaz ini mah nggak ada yang beres. Ustaz ini aja hadir, ini enggak. Wah, digini-gini kan ya, ikhwan. Pengalaman tobat. Eh, semua dibikin yang hadir di fitnah, yang enggak hadir juga di fitnah. Emang para fatani nih, Allahumma musta'an. Gitu ya. Nah, sehingga dirinci dengan perincian tadi barakallahu fikum. <clears throat> Wes, wes, wes, wes, wes, wes. Cukup ya? Cukup. Yang panas-panas cukup. Kita yang dingin-dingin. Pada hari-hari dekat dengan Ramadan dalam bulan Sya'ban, apakah Nabi masih melakukan puasa sunnah SAW? Nabi kita Muhammad SAW barakallahu Bimbingan beliau memperbanyak puasa sunnah Sya'ban. Bukan nunggu di akhir. Memperbanyak puasa Sya'ban. Dari bulan-bulan yang ada dari dari bulan Hijriah. Beliau itu paling banyak puasa di dua bulan Ramadan full, Sya'ban mayoritasnya. Ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. <clears throat> Adapun menjelang Ramadan justru Rasul melarang. Disebutkan dalam Bukhari Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu kata Rasulullah SAW, لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجل يصوم صوما فليصومه Kalian jangan mendahului Ramadan dengan puasa sehari dua hari sebelumnya. Kecuali orang yang punya kebiasaan puasa bertepatan dengan hari itu, silakan dia berpuasa. Paham ya? Jadi secara khusus memulai puasa sunnah satu dua hari sebelum Ramadan dilarang ya. Dilarang. Barakallahu Kecuali yang kebiasaan, biasa Senin Kemis, puasa Daud, ah, bertepatan dengan satu dua hari sebelum Ramadan. Dia teruskan puasanya dengan niat puasa Daud atau puasa Senin, Senin gemis para fiik. Paham misalnya. ya? Nah, pendapat sebagian ulama pendapat sebagian ulama menyatakan kalau dia belum berpuasa, nggak sempat puasa di awal-awal Sya'ban sampai pertengahan Sya'ban, dia tidak diperbolehkan memulai puasa Sya'ban dari pertengahan. Ini pendapatnya Syekh bin Bas rahimahullah berhujjah dengan hadisnya Rasulullah SAW eh, yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang lain dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu kata Rasulullah SAW, "Idzan tasafa Sya'ban fala tasumu hatta Ramadan." Idzan tasofa Sya'ban fala tasumu hatta Ramadan. Ketika sudah mencapai pertengahan Sya'ban, jangan puasa sampai Ramadan. Ini hadis ada yang musahikan, ada yang mendhaifkan. Yang mudhaifkan selesai. Yang mensohikan. Mengatakan maksud hadis ini adalah tidak boleh memulai puasa Sya'ban dari mulai pertengahan Sya'ban. Jadi mulai dari mulai awal-awal ya kan. Sebelum pertengahan atau puasa. Puasa, puasa baru lanjut setelah pertengahan Sya'ban. Tapi kalau tidak puasa sama sekali min awal Sya'ban sampai pertengahan Sya'ban belum sempat puasa. Sampai pertengahan Sya'ban, maka tidak boleh puasa. Jangan puasa sampai Ramadan. Ini pendapat sebagian ulama. Di antaranya adalah Syekh bin Bas rahimahullahu taala. Terkait roci enggak enggak roci itu pembahasan e, belakangan ya, Yani ada pendapat semacam itu. Faham tuh? Nah, Allah taala alam bisawab. Sampai jam 8 ya. <clears throat> Jika sebagai seorang musafir, mana yang lebih afdal Sholat jamaah di masjid Atau menjamak sholat Duh. Lain jamaah lain menjamak ya eh, Beda pembahasan Jawabannya para klasikum adalah Tolong antum pahami baik-baik Al-musafir ala kismain Yang namanya musafir Dua macam atau dua keadaan Yang pertama Musafir sair Ay musafir yasir fi sayyarati aw markabihi inna safar. Seorang musafir yang sedang dalam perjalanan safar. Di kendaraannya entah uh, dulu uh, hewan tunggangan atau sekarang kendaraan bermotor. <clears throat> musafir yang sedang jalan. Yang ini ya ikhwan kosor daiman. Dia kosor selamanya. Baik, tahu kosor ya, mengurangi jumlah rakaatnya. Dan yang kedua jamak dia menjamaknya sehingga jamak plus kosor dan afdolnya dilakukan jamak takhir afdolnya dilakukan jamak takhir Kalian tuh waktu naik kereta ternyata gampang ya kalau kereta yang, yang lain bis bis bis bis Atau naik bis hmm, berangkat eh, malam pada isya udah hmm, luar biasa saya subuh tidak berhenti sudah berhenti. Baru berhenti di rumah makan sekitar jam 6 jam 7. Nah gitu ya. Maka mau tidak mau antum harus sholat di mana? Di kendaraan. Subuh. Ini wabah. Di kendaraan. Dua rakaat ya, nggak mungkin satu rakaat, dua rakaat. Jalan lagi. Habis istirahat, futur segala macam, jalan lagi. Ini antum jarak jauh ya, kawan. Zuhur tidak berhenti. Tayyib baru berhenti asar. Tayyib memungkinkan bagi antum untuk turun. Paham belum? Atau sebaliknya. Sebelum buhur berhenti. Lanjut asar tidak berhenti. Buhur asar tidak berhenti. Otomatis sholat di mana? Di kendaraan. Ketika itu antum jamak kosor. Antum jamak dan kosor lebih afdolnya di jamaah takhir. Zuhur dua rakaat, asar dua rakaat di waktu asar. Paham ya? Asar berhenti, naik lagi. Maghrib, isya, tidak berhenti. Berhentinya nanti jam 9 malam, jam 10 malam gitu ya. Otomatis maghrib di kendaraan. Maghrib tiga, bukan satu setengah ya, Pak ya. Tiga dengan ijma ulama. Isaknya dua jamak plus kosor. Dikerjakan kapan Evan? Di waktu isya, di kendaraan. Faham tuh? Atau ya ketika di kereta, antum jamak kosor di kereta. Barakalasikum dan diutamakan jamak takhir. Bes, yang utama. Faham tuh? Yang kedua. <clears throat> yang kedua namanya musafir nazil. Musafirun nazil. Musafir yang singgah di sebuah tempat. Hah? Saya dari Gresik mau menuju ke mertua di Brebes, nyantol di Pekalongan. Zen dah? Zen? Ada kelas, wakil nyata sudah. Saya tidak kemana-mana. Saya tidak kemana-mana. Saya, masya Allah, bayi, tempe di rumahnya Ami Ahmad Bukna. Ah, di rumah beliau nggak di sini ya, Pak. Allah pemimpin. Lepas ya? <clears throat> Otomatis ketemu subuh, ketemu zuhur, ketemu asar, ketemu maghrib, ketemu isya. Ya, sekarang ya. Yang disunahkan bagi musafir nazil ialah mengerjakan sholat pada waktunya masing-masing. Kayak itu? Subuh di waktunya, zuhur di waktunya, asar di waktunya, maghrib di waktunya, isya di waktunya. Yes? Kemudian dilihat, kalau sholatnya sendirian otomatis kosor karena musafir subuh dua duhur dua asar dua maghrib tiga isya dua kalau dia sendirian atau dia jamaah dengan musafir juga sama harus kosor paham tuh Tayyib kalau dia kemudian berjamaah dengan para mukimin maka mengikuti imamnya sempurna Duhur eh subuh dua duhur di sini empat. Asar di sini empat. Maghrib tiga. Isya empat. Ngikuti mukim. Imam mukimnya ya kan. Pertanyaannya, apakah boleh menjamak? Jawabannya itu rukhsah. Paham? Apakah boleh menjamak? Jawabannya itu rukhsah. Keringanan. Diambil boleh, tidak juga boleh. Keringanan. Hah? Misal lelah dia, capek ya kan. Ah, Masya Allah Dipertimbangkan ini Wah regut siangnya ini bakal Agak sedikit molor ini Mendekati-mendekati asar ini Ini kalau nggak regut siang ini bisa Wah trouble ini kondisinya ini ya Ya Allah Maka dia jamak buhur sama mukimin Langsung dia jamak Dengan asar Itu boleh Semata-mata boleh Kalau kosor ada yang mengatakan wajib Ada yang mengatakan sunnah Tapi kalau jamak rukhsah Paham ya? Zuhur 4 rakaat, kemudian asarnya berapa? Kok diem? Asarnya berapa? Hah? Dua. Kenapa kok dua? Dia musafir. Ngambil rukhsah jamak. Kelas langsung dijamak dengan asar dua rakaat, selesai. Regut sudah sampai asar 12. Sampai sore. Paham tuh? Paham ya kan ya? Nah. Hada huwa wallahu taala Alam bisawab pas jam 8 barakallahu fikum. Maaf, pas jam 8 barakallahu fikum. Sehingga lafumikum yang lainnya ini waduh, sulit dijawab ya, kan Enggak ada waktu untuk menjawabnya ya, kan Apa lanjut? Dah, <laughs> dikitnya dikitnya ini dikit apa ini ya, kan Eh, eh, eh, dikit satu jawaban panjang lagi setengah jam lagi ya Bayi. kesepakatan ya akhi al muslimun ala syurutihim nah tahu mananya ya, kesepakatan dengan persyaratan ya kan jam 8 jam 8 jangan melebihi lagi <laughs> yaki cukup yakin ya sudah yakfi <laughs> ya, ya jam 8 saya harus masih menuju terbang menuju ke tempat yang berikutnya. Semoga bermanfaat. Semoga yang disampaikan bermanfaat untuk saya pribadi dan juga untuk antum sekalian. Dan bila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Naktafi lahuna subhanaka wa bihamdika ashadu an la ilaha ila anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Fadhalu hafizakumullah.